والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد طيب قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى باب الطيارة يعني ما جاء في الطيارة Faham كتاب kemarin sudah dibahas kenapa beliau tidak mem, apa namanya, memberikan keputusan hukum tentang masalah tafayur. Kemudian yang mungkin perlu ditambahkan di sini <clears throat> seperti kalimat-kalimat yang jelas seperti yang kita sampaikan kemarin. Rasulullah SAW menyatakan la adwa wa la qiyarata wa la hamata wa la safar. La adwa terutama itu untuk menunjukkan bahwa penularan itu bukan perkara yang satu hatmiyan, bukan pasti. Bukan pasti, bukan penyakit itu yang berpindah. Bukan penyakit itu yang menyebabkan sakitnya. Jadi makhluk yang sehat ketika dia datang mendekat. Kemudian ada hadis lain dari Rasulullah SAW yang sudah kita sebutkan juga pada waktu yang lalu kalau ada wabah di suatu tempat kita berada di luar daerah tersebut jangan ke sana kan gitu kalau sudah berada di sana kerjanya ini kita mendapatkan atau men mengalami di sana ada wabah tidak boleh keluar dari tempat tersebut ini juga yang lain yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan firru minal majzum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang berpenyakit lepra, kusta, seperti kamu lari dari singa. Sepertinya kan bertentangan. Yang ini mengatakan tidak ada penyakit menular. Yang kemudian Rasulullah menyuruh lari dari orang yang berpenyakit lepra, kusta. Kemudian hadis yang lain, kalau kamu sudah kamu mendapatkan berita di sebuah tempat ada wabah, jangan ke sana. Kalau sudah berada di sana, jangan keluar. Ini maksudnya hadis tersebut dari terutama dalam hadis far atau fir minal minal majdum firaraka minal asad itu min bab bukan min yakni apa namanya berhati-hati dari sesuatu yang pasti pengaruhnya. Tapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah upaya untuk menjalankan sebab. Melakukan itu bukan hanya sebagai sebagai sebab, bukan karena meyakini bahwa untuk mengajarkan kita untuk meyakini bahwa itu apa namanya punya taksir pengaruh bukan penyakit bukan penyakitnya tapi itu sebagai ini ah, kita diperintah untuk melari menjauh dari orang yang berpenyakit lepra atau penyakit-penyakit misalnya TBC, tuberkulosis ini keluarga, kan, ini sekeluarga menjauh dari orang yang mungkin yang kemudian yang punya penyakit atau terkena cacar air misalnya juga jangan dekat dengan yang apa namanya yang lain itu minbab bukan apa namanya penyakit itu yang berpengaruh tapi minbab dilarang kita mendekat itu minbab yakni asbab menjalankan sebab tapi bukan untuk bertumpu kepada sebab bukan untuk bertumpu kepada sebab kita sudah gambarkan kemarin para doa, para akidah, para dokter mereka bergelut menangani orang-orang yang berpenyakit berbahaya menular toh nggak apa-apa ya toh nggak nggak ada nggak ada apa-apa mereka nah, artinya mereka tidak terkena jadi artinya yang diperintahkan oleh Rasulullah larilah dari orang yang penyakit lepra seperti kamu lari dari singa itu nah bukan karena penyakitnya itu tapi bukan bang sebagai apa namanya bentuk sebab bukan karena itu takdir punya takdir yang kuat tapi untuk ini menjalankan sebagai apa sebab khawatir itu menjadi sebab kamu terkena lepra juga karena kan faktor lain yang menyebabkan orang itu terkena penyakit-penyakit menular itu kan bukan bukan penyakitnya bisa jadi dalam dirinya sedang dalam keadaan kondisi tubuhnya menurun ya kan? macam kuman-kuman macam TBC atau mungkin yang lainnya nah, itu dalam kondisi apa selama penyakit-penyakit yang sifatnya dari virus itu kan kalau kondisi ini oh, ya kita dalam keadaan mungkin sedang drop yang ringan aja pun pilek pun kita kan kena nah, gitu loh bukan karena penyakitnya tapi karena kitanya yang sudah sudah ada bahan penyakitnya Ya, seperti itu juga. Jadi laisat han amrun hatmiyan bihaitu takunu illa tanfailah tapi min bab yakni tajannub al asbab. Lari dari orang yang penyakit lepra, jauh-jauh orang yang terkena cacar air misalnya, jauh-jauh supaya apa? Untuk apa? Menjauhi sebab, ya, menangkap sebab, bukan untuk dia itu illa fa'ilah yang punya artinya, artinya memang berpengaruh tapi untuk nah, sehingga akhirnya berupaya untuk menjauhi sebab. diingatkan oleh para ulama juga ini sudah kita lewati juga bahwa al asbab la tuakhir binafsiha. Al asbab la tuakhir binafsiha. Sebab itu apapun betapapun hebat dan kuatnya itu tidak bisa dia sendiri berpengaruh. Dia tidak bisa menjadi apa akibat menimbulkan akibat ya dia tidak bisa menjadi nah, menimbulkan apa menimbulkan akibat ini sebab ini akibat belum tentu sebab itu bisa mendapatkan akibat apa menimbulkan akibat seperti itu nah, ini yang harus kita ingat al asbab la tu'assir binafsiha ya al asbab la tu'assir binafsiha siapa yang menciptakan sebab Allah Subhanahu wa taala itu yang kita kita sandari nah tapi kita boleh maksudnya menjalankan sebab, mengikuti sebab atau untuk apa? Lebih-lebih dalam urusan akhirat, urusan din. Kita jalankan sebabnya, ya. Nah. <clears throat> untuk misalnya pengen apa menjadi orang yang alim, oleh orang yang berilmu, ya ada sebabnya jalan belajar, mencatat, mendengar, nah, ya, mengulang, bertanya, nah, kemudian mengamalkan atau menyampaikan itu juga supaya ilmu itu tetap terjaga. Itu kan diantara diantara sebab. Jadi kalau memang Allah menghendaki orang itu punya ilmu, punya malu ya, bagaimanapun dia duduk di rumah, tidak usah ngapa-ngapain juga jadi orang alim bisa kan. seperti itu juga dalam urusan dunia. Nah, tapi sebab Jadi fal asbab la tu'assir binafsi. Kemudian juga yang sudah diberikan pada waktu yang lalu apa? uh, eh, faedahnya. Nah, yakni apa bahwa orang itu dikatakan musyrik kalau dia bertumbuh kepada sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai se sebab itu, iya kan? Sebab itu harus berlaku secara kauni dan secara syar'i. Dia sebab memang dibolehkan oleh syariat. Kemudian secara nalar empiris pengalaman yang dipraktekkan orang diuji orang dengan cara artinya logika ini sebagai sebab obat misalnya obat malaria dari mana orang itu tahu tahu malaria itu obatnya kina pil kina jadi kejadian coba orang terjadi nah madu nah ini kan orang yang juga syar'i juga ada dalam Al-Qur'an kemudian apa e, akli juga ini hal-hal yang Nah, tapi kalau itu tidak ada nalarnya, tidak ada bisa dibuktikan secara logika, kemudian tidak pula ditetapkan oleh syariat bahwa itu sebagai sebab, orang yang menjalankannya itu mus musyrik. Paham ya? Qala rahimahullah bab qiyarah wa huwa tasya'um bituyur. Merasa sial karena burung. Wal asma nama-nama Nah, termasuk juga apalah asma bukan hanya isim nama orang, tapi juga kata kalimat. Kalimat-kalimat yang itu jelek apa namanya. Wal alfat nah, seperti ini bukan ini. Wal alfat, lafat, lafat, wal biqa, tempat. Tempat. Wa ghairiha dan yang lainnya. Masuk di dalamnya juga apa? Waktu ya. Angka angka 11 satu bulan. Nah, ini dia anak katakan itu semua orang-orang dari kalangan Cina yang paling takut sama angka sebelas itu. Nah, jadi mendapatkan angka sebelas, wah sudah luar biasa mereka berhati-hati jangan sampai karena nah, khurafatnya angka sebelas angka sial. Fanaha syarih anit tatayyur wa dhammal mutatayyirin. Maka syariat melarang untuk melakukannya ini mempunyai perasaan papayur, ini merasa sial dengan hal-hal ini tadi. Jadi bukan hanya dengan burung. Ya. Antum baca mungkin dalam pembahasan masalah akidah tulisan Ustaz Abdul Rahman sallallahu Wasallam tentang papayur. Ya. Ada di pembahasan itu juga. Baik. Wadamul wadamal mutafayyirin dan celaan, eh mencela orang-orang yang melakukan tatayur Nah, dia tidak melakukan apa? Dia melakukan tatayur atau orang lain yang dia melakukan untuk dia, dia ridha. Wa kana yuhibbul fa'la dan syariat menyukai al-fa'la wa yakrahu tiara, Menyukai fa'l dan membenci tiara. Al-fa'l al-kalimatul hasanah. Ini kalimat-kalimat yang baik. Ya, kata-kata yang baik. Qala wal farqu bainahuma. Di sini beliau bedakan annal fa'la al hasan la yadkhulu bi aqidatil insan wala bi aqlihi. Al fa'lul hasan kata-kata yang ya, hal-hal yang sifatnya optimis yang baiklah. Ya. Itu tidak masuk kepada akidah seseorang, tidak pula mempengaruhi akalnya. Tidak mempengaruhi akalnya. Ini seperti yang kita katakan kemarin. Dia sudah punya azam, tapi kemudian di tengah jalan dia mendengarkan kata-kata yang baik, melihat hal hal yang baik. Kemudian dia apa namanya dapatkan apa semua yang mendukung misalnya hal yang baik nama orang dia dengar ada orang yang manggil kemudian tempat itu membuat dia bukan dia berpengaruh oleh itu tapi semakin mantap gitu ya artinya dia sudah berpegang dengan bekal yang Bismillah sudah istikharah sudah tekad jalan Nah, dengan jalan seperti itu tambah ringan ya, kita nggak masalah. Ya, ini yang al-fa'lul al-hasan. Walaysa fi ta'liqul qalbi bi ghairillah. Tidak ada dalam hatinya ketergantungan kepada sesuatu selain Allah. Hatta seperti itu tadi kalimat yang baik yang dia dengar, nama, tempat, kejadian yang baik tidak berpengaruh dalam hatinya, dalam pikirannya. Tetap ya dengan bekal tadi. Bal fihi minal maslahatin nasyat wa surur wa taqwiyatun nufus alal matalib an Tapi di dalamnya dalam al-fa'lul hasan itu ada kemaslahatan, di antaranya apa an membuat tambah semangat, gembira, ya, dan menguatkan hatinya untuk melakukan itu mengejar, mengejar sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada tekadnya tadi dalam dari berangkat dari rumah, jalan itu jadi sebagai bumbu yang tidak membuat dia terpengaruh. Wasifatu zalik sifatnya artinya bentuknya al-fa'lul hasan itu an ya'zimal abdu ala safarin au zawajin au aqdin min al-uqud. Dia tekad untuk melakukan apa? Ala safar, bepergian jauh atau zawaj, menikah atau melakukan akad. Nah, akad di sini banyak transaksi, sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli. Nah, atau perjanjian barangkali juga gencatan senjata, perdamaian semacam itu. Au ala halati minal ahwalil muhimmah atau yakni dalam keadaan satu keadaan di antara keadaan-keadaan yang penting misalnya. Nah, summa yara fi tilkal hal ma Yang kita gambarkan kemarin adalah kasus apa? Perjanjian Hudaibiyah. Ya, itu al-fa'lul hasan dari Rasulullah SAW. Sudah tekad bahwa Rasulullah dari awal kan sudah mengatakan, apapun yang mereka minta untuk terjadinya perdamaian akan saya beri, ya kan? Rasulullah punya tekad itu. Datang utusan, datang begini itu Terakhir datang siapa? Suhail bin Amr. Sahula amrukum. Kata Rasulullah, sahula amrukum. Ya, innal qaum yuriduna nasr. Berarti mereka betul-betul ingin perdamaian, ingin damai, enggak enggak ingin terjadi peperangan. Putuslah Suhaib. Nah, itu tanggap oleh Rasulullah. Nah, itu al-fa'al hasan. Semua yang fitilkan hal maya suruh. Nah, kemudian melihat dalam keadaan seperti itu sesuatu yang menyenangkan. Au yasma'u kalaman yasurruh atau mendengar kalimat-kalimat yang menyenangkan. Misal ya Rasid, au salim, au ghanim. Ini kan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Apalagi ya falih, ya falah, ya salih. Ini juga menyenangkan. Ya hasan, nah, ada orang yang Hasan Itu menyenangkan. Nah, <clears throat> tafaal Lalu dia merasa tafa'ul. Optimisnya tambah. Nah, yazdadu ta'muhu, tam'uhu. Makin tambah keinginannya. Fitaisiri dari kalamr. Untuk mempermudah urusan tersebut Allah di azama alaihi yang sudah dia tekadkan. Nah, gambaran ringkasnya kita itu tadi. Sulh Hudaybiyah. bayangkan kejadian awal. Dari awal berangkat Rasulullah, kemudian sampai di Hudaybiyah mereka nah dapat berita bahwa Rasulullah bapak orang-orang Quraisy siap untuk menghadang. Kan gitu. Sementara Rasulullah dan para sahabat ingin umroh bukan untuk perang. Maka Rasulullah katakan apapun yang mereka minta untuk damai ya saya siap saya akan berikan sampai ya, saya, karena tekad Rasulullah seperti itu apapun yang diminta orang Quraisy ini Bismillahirrahmanirrahim nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dia ah, ya, silakan min munan ya hada ma'aqada Muhammad Rasulullah SAW kalau kamu Rasul kami tidak akan perangi kamu ganti namamu sendiri Muhammad bin Abdullah sudah ya terima Rasulullah kan dan perjanjian berikutnya. Yang penting apa? Tekad Rasulullah tadi, apapun yang mereka minta akan saya berikan untuk perdana perdamaian. Jadi datang sih Suhail bin Amr. Baik. <clears throat> Fahada kulluhu khairun wa atharuhu khairun. Ini semua baik dan akarnya bekasnya pun juga baik. Walaysa fihi minal mahatir syai'un. Tidak ada di situ hal-hal yang mengkhawatirkan sedikit pun. Yang merusak akidah, ya, Amat tiarah, adapun tiarah, tasya'um ini tadi, merasa sial ini tadi. Fa'innahum ja'azaman. Jadi gambaran istilahnya realnya seperti ini. Kalau tadi contohnya demikian, gampangannya tadi kita dia tadi. Wa amma tiarah fa'innahu ida azama ala fi'li syai'in min zalika min al-umurin nafi'ah. Adapun tiara. ketika dia sudah bertekad untuk fi'li syai'in min dzalika melakukan satu perkara dari perkara tersebut minal umur nafi'ah dari hal-hal yang bermanfaat fid din au fid dalam urusan agama ataupun urusan dunia fayara au yasma lalu dia melihat atau mendengar mayakra sesuatu yang tidak menyenangkan asara fi qalbihi asara fi qalbihi ahadu amrayn muncul terpengaruhi hatinya dan dari dua sisi adalah dua salah satu dari dua perkara ini. Ahaduma a'zam minal akhar. Yang satu lebih berat daripada yang lain. Muncul dua hal ini ketika dia sudah tekad, sudah tekad mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada orang ngomong, ya rasid, ya fasih, jelek, ya jahil, Rasulullah jalan aduh ini kok begini nih nah ayat yastajiba lidzalika dai dia sambut seruan itu yang masuk itu yang dia dengar itu dia sambut dia ikuti fayatruku makana aziman ala fi'li akhirnya dia tinggalkan perkara yang tadi dia tekadkan au atau sebaliknya yang tadi mau tidak dia kerjakan akhirnya dia kerjakan rugi bidzalik akhirnya dia merasa si sial dengan itu wayangkusu anil amri dan berbalik dari urusan Allah kana aziman alaihi mundur dia dari urusan yang tadi dia sudah tekadkan mau berangkat lihat burung kok terbang ke kiri ah gawat ini Siang tata yang asli yang biasaan dulu orang jahiliyah atau dia di tengah jalan nengok orang tabrakan aduh cuma sudah, eh, sudahlah, kita pulang aja lah. Pernah nggak yang melihat pendapat kejadian seperti ini? Ini papayur dan ini nggak boleh. Fahada kama tara faqad ulqa qalbuhu bidzalik. Fahada kama tara dan sini sebagaimana yang Anda lihat, qad allaqa qalbahu bidzalikal makro. Dia gantungkan hatinya kepada makro tadi, sesuatu yang tidak menyenangkan tadi. Artinya apa? Terpengaruh hatinya ghayat at-ta'liq wa amila alaihi betul-betul terikat hatinya dengan yang dia dengar dan dia lihat tadi dan bekerja di hati itu bayangan-bayangan tadi sehingga apa membuat dia mundur wa tasarrafa dzalikal makruh iradatihi wa azmihi wa amali bertindaklah bekerjalah apa tadi al makruh tadi di dalam keinginannya tekadnya dan di dalam tindakannya akhirnya apa goncang dia lihat ya, aduh kerja ya berefek dari yang dia dengar yang dia lihat tadi akhirnya apa goyang tekadnya tadi luntur kemauannya tadi untuk melanjutkan perjalanan nggak berani akhirnya yuk kita pulang saja nah, nah fala sakka annahu ala hadzal wajhi athara ala imanihi tidak diragukan bahwa dia dengan keadaan seperti ini dalam sisi seperti ini aksara ala imani ya nah dia mementingkan perkara itu daripada imannya dia pentingkan yakni tadi pengaruh tadi daripada imannya goyah imannya berarti juga wa akhalla nabi tauhidihi wa tawakkulihi merusak menodai tawakal dan tauhidnya ثم بعد هذا لا تسأل عما سيحدث سيحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين kemudian setelah itu jangan tanya lagi tentang apa yang dimunculkan oleh urusan ini ya kepada terhadap hati hati tersebut min dhafil qalb lemah hatinya menjadi lemah kemudian jadi jatuh lagi drop betul-betul jatuh sini, ya semakin takut takutnya apa kepada mah, makhluk bayangan-bayangan tadi menghantui dia jalan pun ya ragu-ragu gimana kita teruskan enggak nah, ngeri nih ini kelihatannya nggak bagus ini alamat nggak baik kan jadi akhirnya pulang nah, ini tatayur nah wa ta'allaqahu bil asbab dan keterikatannya kepada sebab wa bi umurin laisat asbaban dan hal-hal yang itu bukan sebab sebetulnya dan itu bukan sebab ingat kemarin ya ingat sesuatu yang yang digantungi dipegang oleh seseorang ya menjadi sebagai sebab padahal itu tidak ditetapkan oleh syariat sebagai sebab maka dia musyrik Ima syirik akbar, ima syirik asgar. Terserah. Ya, terserah. Kalau dia misalnya dia di kedar mungkin apa tergantung dengan itu dia meyakini ke al kepada Allah syirik Aswar jatuhnya. Qala rahimahullah. Wa anqata'a qalbuhu min ta'alluqihi billah. Putus ketergantungan hatinya kepada kepada Allah. Wahada min dhafi tauhid wa tawakkul. Ini menunjukkan atau tanda dan apa? lemahnya tauhid dan tawakal dia. Wa man taraka syirk wa min turuqi syirki wa wasailihi. Dan sikap seperti ini termasuk di antara jalan-jalan kesyirikan dan sarana-sarana menuju kesyirikan. Wa minal khurafat al-mufsidah lil aql. Bahkan itu termasuk khurafat, tahayul Ya, hayul yang nggak pantas orang modern kok bisa sayur gitu loh. Nah, nggak pantas orang orang modern. Nah, ini dapat angka 11, dapat undian, dapat giliran angka 11. Ah, nggak jadi kenapa? <laughs> Angka 11. Orang modern seperti ini. Nah, ya. Nah, dan ini masih ada orang-orang yang di luar sana, orang-orang awam kampus itu masih ada yang tertikat seperti ini. Nah, orang awam itu ada dua loh ya awam kampung sama awam kampus katanya. Nah, orang awam kampung itu yang pakai sarung. Ya, kalau awam kampus itu yang bertitel. Nah, yang bertitel, ya kan? Pastinya Gus Dur Nah, itu zaman dulu, ya. Nah, tapi itu memang kalau kenyataannya memang demikian. Ya, mereka yang kadang-kadang sudah bertitel sarjana sampai profesor itu kadang-kadang mereka masih ada di antara mereka yang mungkin punya kayaknya apa namanya perasaan-perasaan seperti ini. Nah, al-amru tsani Allah yastajiba lidzalika da'i. Yang kedua, dia tidak menyambut bayangan-bayangan tadi tidak mempengaruhi dia. Walakin nahu artinya bukan enggak berpengaruh dia tidak menjawab enggak enggak gubris pertama. Lakin nahu yuasir di kalbi. Tapi buat dia goncang. Paham yang kedua? Yang kedua enggak dia gubris tapi dia ragu. Jadi keder dia untuk mau jalan lanjut. Hazanan wahamman wahumman. Nah, gelisah murung dia nih aduh kok jalan di sini jadi berani nggak ya lanjut nggak ya nah wa in fahada wa in kana dunal awal kalaupun yang kedua ini lebih ringan dari yang pertama lakinnahu syarrun wa dararun 'ala al tetap dia bernyanyi buruk dan tetap dia merugikan orang tersebut yang punya perasaan seperti ini wa dha'fun qalbihi wa muhinun tawassulihi membuat hatinya lemah ya menunjukkan kelemahan hatinya dan melemahkan pula tawakalnya. Warubama asabahu makruhun dan bisa jadi apa yang tidak menyenangkan dia nah, itu justru menimpa dia. Fadhanna annahu min dzalikal am. Dia ngira bahwa kejelekan yang mungkin salah dia nggak nggak nggak anu dengan yang, yang dia dengar ataupun yang dia lihat tapi sudah terpengaruh dalam hatinya aduh ini gimana kami kemudian sampai di akhirnya mungkin menyenggol orang misalnya atau menyenggol mobil yang lain atau ke jatuh misalnya ini dia teringat dengan kejadian tadi oh ini mungkin karena tadi ini dia tidak mendengar nyambut tapi terpengaruh jangan-jangan ini karena tadi kita lihat tadi kamu dengar nggak tadi ada orang mengatakan seperti ini ini tandanya ini nah itu Qala Fadhanna annahu min dzalikal amr faqawiya tatayyuruhu. Jadi semakin kuat tatayyurnya. Jadi menjadi, menjadi kuat perasaan anggapan sialnya tadi. Nah ini gara-gara ini tadi. Nah, padahal dari rumah sudah tenang-tenang, mendapatkan iya nasib. Atau dia di jalan ada orang tabrakan, ya Allah ada. Gamang hatinya, cek cek cek cek sudah. Ini ini terus enggak, terus enggak. Tahu tahu trek nyerempet orang atau serempetan sama mobil yang lain. ah, ini saat ini, Ini gara-gara tadi. Ini yang kedua, yang kedua. Nah, warubama kadarraja bihi ilal amril awal. Nah, ini bisa masuk kepada yang pertama tadi. Nah, sampai akhirnya enggak enggak jadi berangkat. Kenapa? Nah, ini, ini tadi. Nah, sial tadi. Karena merasa sial tadi. Fahada tafsil nah, rincian ini yubayyinu laka wajha karahati syari' lit-tatai lit-tiyarah wa daf'iha nah, rincian ini menjelaskan kepada kita sisi kenapa syariat tidak menyukai tatayur dan kenapa dicela. Wa wajhu munafatiha lit-tauhid wa tawakkul dan dari sisi mana dia merusak tauhid dan menepis mengurusak tawakal. Wa bagi maka seharusnya liman wajada syai'an min dzalik, orang yang mendapat yang seperti ini wa khafa dan dia takut taghlibahu dawa'id tabi'iyah dan dia khawatir dikalahkan oleh perasaan-perasaan tabiat tabiat sebagai manusia ya mungkin karena kelemahan dia ya karena mungkin dia juga mungkin ada rasa sifat mungkinnya penakut nah yang harus dia lakukan ayyujahi dan nafsah ala dasmiha ya berjuang untuk menepis untuk men, apa namanya menekan hawa nafsunya untuk tidak menerima yang seperti itu. Wa yasta'inu billahi ala dzalik dan minta tolong kepada Allah untuk menghalaunya. Wala yarkanu ilaiha biwajhin dan jangan dia percaya, jangan dia turuti sama sekali. Jangan dia turuti sama sama sekali lian dari asyar anhu supaya terjauh dia terhindar dari kejelek kejelekan. Nah, Nah ini makna yang bab ini. Jadi kenapa dimasuk di, dikatakan oleh Syekhul Islam majaa fit tatayur. Ya. Kenapa apa yang datang tentang tatayur tidak dihukumi? Minas syirik tatayur. Padahal dalam hadis kan ada atau syirik, atau syirik. Kenapa tidak beliau hukumi? Karena ada diantara yang mirip mirip tatayur itu bukan tatayur, tapi alfa alfa ya. sehingga dihukumi. Tapi maklum kita, kita maklum, paham bahwa kenapa dimasukkan di situ karena ada yang bisa merusak tauhid. Ya apa? Merusak tawah, tawakal. Kita tahu pahami itu. Ya, kita bisa menjawab apa buktinya? Apa kenapa bab ini disebutkan oleh Syekh seperti ini? Maja'ah tanya dia dihukumi. Karena ini ada yang mirip seperti tatayur ini al-fa'al sehingga beliau tidak menghukumi itu satu sisi. Kemudian yang jelas beliau masukkan dalam bab tauhid karena memang ada tafayur yang merusak membuat nah meng, apa namanya menodai tauhid dan tawang tawakal orang yang melakukannya itu baik qala fi masail fihi masail al-ula at-tanbih ala qawlihi ala innama ta'iruhum indallah ma'a qawlihi ta'irukum ma'akum ini dua sisi kan ingat yang pertama yang lalu innama ta'iruhum indallah ketika mereka merasa orang-orang Fir'aun itu merasa sial dengan kedatangan Nabi Musa nah orang-orang yang merasa sial dengan dakwah orang yang saleh orang muwahidin di kampung manapun juga sama dengan Fir'aun Walaupun tidak hampir kafir ya, mungkin tapi sama sikap mereka seperti Fir Fir'aun, menganggap sial orang yang datang kepada mereka untuk menyampaikan dakwah kebaikan. Ya. Nah, dijawab oleh Allah, "Ala innama ta'iruhum indallah." Sialnya kamu, untungnya kamu, nasib kamu bagaimana begitu di sisi Allah. Allah yang menentu, menentukan. Kemudian bagaimana dengan hadis ya, dengan ayat berikut yang ini disebutkan di sini? Nah, nah ta'irukum ma'akum, innama ta'irukum ma'akum kesialan kalian itu bersama kalian. Apa jawabannya? Sepertinya bertentangan. Ini kesialan kalian itu ulah kalian sendiri sendiri. Nah, pangkalnya adalah kalian sendiri. Akibat perbuatan kalian. Walasannya nafyul adwa. Menafikan adanya penular, penularan bahwa penyakit itu menular sendiri, tidak Ya, itu ada kita dilarang untuk dekat-dekat dengan ya penyakit-penyakit seperti ini min bab tajannubul asbab. Ya, min bab tajannubul asbab. Bukan lain enam, dia punya takdir enggak. Tapi memang tajannubul asbab, jauh dari orang yang cacar air, dari orang yang punya penyakit mungkin TBC, dari orang yang punya penyakit lepra. Kita menjauh dari dia bukan karena penyakitnya itu, tapi kita menjalankan apa? Menjauhi apa? Sebab. Mungkin dalam keadaan kita nggak tahu kondisi kita kita drop barangkali. Nah. nah, ya, nyatanya apa? Itu kita sudah sering ulangi. Dokter-dokter nangani orang TB berapa hari sekali? Banyak sering. Penyakit cacar air segala macam, campak yang pun yang menular. Alhamdulillah sehat walafiat. Terus dari mana? Ya, itu tadi. Kalau anak isalitah tiara dinafikan tiara itu. Bagaimana dalam hadis la tiara ولا لا عدوة ولا عدوة ولا خيارة والرابعة نفي الهمة dinafikan ini dalam hadis dalam hadis disebutkan la di situ la nafiyah la nafiyah tapi bisa bermakna yakni sebagai la nahiyah dan beli uh, Syekh Muhammad bin Shalih menyebutkan kalau di dalam sebuah kalimat itu dalam bentuk seperti ini Nafiah dan dia sifatnya khabari itu dalam bentuknya sebagai bentuk pelarangan itu lebih kuat. Dalam melarang itu lebih lebih kuat, lebih ablah Lebih ablah lebih balik daripada sekedar lataf al. Gitu loh. Maafum enggak? Itu dari sisi balalah kata beliau, justru yang kalimat yang seperti ini dalam hal pelarangan lebih kuat nah, penekanannya itu dalam bidang tafsir tapi ini seperti ini maknanya ada juga disebutkan dalam apa nah salah beliau yang lain kemudian al khamisah juga sama anak nafi safar ya ini kebiasaan orang Arab nah ini bulan safar ini sekarang tanggal 11 safar ya besok ini nah, mudah masuk 11 safar nah ini orang-orang Arab dahulu itu pantang untuk melakukan apa namanya uh, safar bepergian di bulan safar ini tidak boleh. Ini bukan bulan baik ini. Padahal masya Allah sekarang ini sedang pembersihan Ka'bah ya. Iya, safar ini masya Allah. Nah, asadisa, annal fa'la laisa min dalik. Annal fa'la fa'l itu bukan tiara. Mirip memang. Makanya beliau tidak menghakimi ya, tidak menghaki, menghakimi. Karena al-fa'al ini walaupun dia apa apa namanya mirip-mirip seperti itu tapi laisa min dalik. Bal mustahab. Ya, bahkan di artinya di sini tiarah itu dilarang. Nah, sementara al-fa'al tidak. Al-fa'al tidak. Tapi yang jelas pangkalnya adalah niat kita dari dari rumah. Ketika kita mau berangkat itu sudah punya tekad bismillah yang azam tinggal ketika di jalan ya fa ya salah atau yang manggil ya salih. Ada orang manggil seperti itu. Jadi ringan, tidak masalah. Berangkat. Mudah-mudahan manfaat. Nah, gambaran yang konkretnya, yang lebih jelasnya itu tadi. Kisah Sol budaya Ya. Kisah Sol Hudaybiyah. Ini Al-Fa'u yang luar biasa. Ya. Nah, Rasulullah SAW di sini tafaulah Nah. saya yang ketujuh tafsirul fa'al. Ini al kalimatul hasanah. Kalimat yang baik. Nah. as annal waqi' fil qulub annal waqi' di dalam hadis disebutkan al kalimatut thayyibah, al fa'al al kalimah at thayyibah. Yang kedelapan, annal waqi' fil qulub bahwa sesuatu yang masuk ke dalam hati min zalika dari hal-hal yang didengar, yang terlihat, ma'akarahatihi disertai dengan ketidaksenangan. Artinya enggak enggak mau menerima apa yang terlihat, apa yang terdengar itu tadi yang jelek-jelek ini ya, yang jelek-jelek. Dalam keadaan dia tidak suka dan tidak mau mem memasukkannya ke dalam hati dan pikiran, la yadur itu tidak merugikan, tidak merusak imannya, tidak meruntuhkan tawakal tawakalnya. Bal yuzhibuhullahu Allahu bitawakkul. Bahkan Allah hilangkan dengan tawakal tadi, ditambah tawakal dia. Artinya kalau dia karoha, dalam artian karoha di sini dia tidak memasukkannya ke dalam hati, lewat dia sudah tekan kemudian ada orang manggil dia ya rasif atau tabrakan, tidak, tidak peduli. Tidak berpengaruh dalam hatinya, dia nggak suka. Nah, misalnya ada datang mungkin bisikan setan, tidak, nah, dia tepis. Nah, dia tawakalnya tambah. Jadi kan, kan kadang kita kan kita mau safar di jalan kan kadang-kadang ada yang tabrakan, ada yang jatuh. Nah itu kan gitu. Kalau orang yang punya tapayur, nah ini bayangkan kalau misalnya seperti kemarin apa misalnya sudah di tengah jalan dapat orang jatuh atau dilihat ada mobil ya ada ya kemarin ya nah, mundur sudah sampai sepertiga misalnya mau ke Jember tinggal mungkin tinggal dua jam tiga jam lagi apa balik lagi <laughs> nggak mungkin tapi karena kadang orang itu tertayur nggak jadi sudah Ya, udah putus asa dia. Aduh, gimana nih? Terus nggak? Terus nggak? Ini ya? nggak boleh. Nah, kalau dia tidak suka yang demikian, artinya dia tidak gubris yang itu, jelas. Nah, itu akan dihilangkan oleh Allah dengan tawakal kepada Allah. Falakasnya yang kesembilan. Zikru ma yaqulu man wajadah. Nah, apa doa yang dibaca ketika dia mendapatkan yang seperti itu? Nah, ya. Allahumma la yatijil hasanat illa anta ولا تدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك نعم Al-Ashirah at-tasrih bi anna siyarata syirkun. Tegas disebutkan di dalam hadis at-siyaratu syirkun. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, at-siyaratu syirkun. Al-hadiyata asyarah tafsir siyarah al-madmumah. Tafsir at-siyarah al-madmumah yaitu ma amdaka au raddaka. Itu tiara. Yang mazmumah itu. Ma amdaka au raddaka. Yang membuat kamu terdorong untuk maju atau mundur itu tiara. Artinya atau misalnya al-fa'al tadi ya al-fa'al tadi bergantung kepada itu ini juga termasuk tiara yang mazmumah. Paham ya? Nah, kalau dia misalnya dapat jalan bertekad muncul ada orang yang paling wah Nah ini kan betul kan? Nah kita berangkat ini terus. Nah tergantung dengan ini. Bergantung dia dengan apa yang dia dengar dan dia lihat. Kalau orang yang misalnya apa namanya itu sekedar tafaulan itu nggak berpengaruh. Tetap tekadnya sudah ada. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW dalam Sulh dia itu tadi. Sudah punya tekad, kemudian dapatkan ternyata yang datang Suhail bin Aur, hah, sahula amrukum. Sang biasa. Karena memang tekad Rasulullah itu apa? Dah, damai. خامس إيه؟ والله أعلم طيب كفاية عن الذكر yang bab berikutnya fit tanjim. Qala rahimahullah ma jaa fit tanjim. Nah ini seperti bab yang lalu. Tidak dihukumi oleh beliau. Tandanya apa artinya apa? Berarti tidak semua ilmu nujum itu yang ha, haram ya tidak semua ilmu nujum itu yang haram kita sudah sebutkan kemarin ilmu ada ilmu taisir ada ilmu taksir ada ilmu taisir ada ilmu tak takdir. Ilmu yang diharamkan, ilmu nujum yang diharamkan ilmu takdir, Ilmu tak takdir. Yang yang menganggap bahwa keberadaan bintang-bintang di langit itu punya pengaruh terhadap kejadian di bumi. Ini itu ilmu takdir namanya dan ini diharamkan. Sedangkan ilmu takdir ini disunahkan mana? Dianjurkan untuk kita tahu perjalanan matahari untuk tahu apa waktu waktu sholat bulan, tahu kita hilal masuk kapan, tanggal berapa. Ya, posisi bintang, arah ini menunjukkan kiblat, ini di timur, ini di selatan, ini di utara. Nah, itu ilmu taisir namanya. Kalau nah itu disebutkan oleh beliau di bawah Syekh tadi ilmu taksir dan ilmu taisir. Qala rahimahullah qala al-Bukhari fi sahihi qala Qatadah خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء warujuman lisyayatin. Allah ciptakan bintang-bintang di langit itu untuk tiga hal. Zinatan lis sama. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa rujuman lisyayatin. Rujuman lisyayatin dalam satu satu surat satu ayat surat Al-Mulk. Kemudian wa alamat surat An-Nahl ayat surat ke-16 Surat ke-16. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Tanda yang yuhtada biha. Yang dipakai untuk cari petunjuk. Petunjuk arah. Nah, petunjuk arah, petunjuk waktu, penanggalan. Nah, bukan menunjuk apa? Menunjuk wah ini ada kejadian nah, nanti bukan. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik akhta wa adha'a nasibahu. Nah, siapa yang mentakwilkan tentang nujum ini lain dari itu, dari tiga hal ini, dia salah. Berarti dia menyia-nyiakan bagian dia. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Dan berarti dia membebani dirinya terhadap sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Dan ini perkara yang haram. Ya, wala taqu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tanya nanti oleh Allah, apa alasan? Apa kenapa kamu buat seperti itu? Nah, qala wa kariha qatadatu ta'alluma manazilil qamar. Karahahnya di sini karahah Nah, dalam artian tak bisa karahah tahrim, tapi mereka dahulu makruh menurut mereka itu makruh tahrim. Yang dimaksud mereka ini khawat apalah ini ilmu-ilmu yang itu tadi. Ya, ini letak bintang ini untuk nanti pengaruhnya di sini seperti itu yang dibawakan ke sana. Walam yurahfis Ibnu Uyainah si Sufyan bin Uyainah tidak memberikan keringatan tentang masalah ilmu tentang letak-letak bintang, eh, letak-letak bulan. Zakarahu Harbun an huma Harb menyebutkan dari keduanya, artinya meriwayatkan dari dua ulama ini, Fatadah dan Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah. Wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Imam Ahmad dan qarinnya Ishaq bin Rahawiyah itu menganggap boleh ya memberi keringanan untuk mempelajari letak-letak posisi-posisi bintang atau bulan. Boleh. Nah, ada dua ulama. Nah, yang yang rajin yang lebih dekat ini ya pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Karena dengan itu tahu sini bintang ini selalu di utara. Dia mengarah kepada utara. Ini berarti bintang ini bintang kita berada di utara. Ya. Nah, yang yang pernah belajar yang belajar mungkin apa namanya uh, cari jejak, kemudian pramuka seperti itu kan diajarin ya. Diajarin ya. Nah, coba dilepas nanti cari pulang jalan mana. <laughs> Bukan jejak yang di tanah tapi jejak di langit yang nah ya yang gawat itu kalau misalnya langit betul-betul tidak ada bintangnya hitam gelap kemana kita berangkat jalan ya, nah qala rahimahullah wa an abi Musa qala Musa al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun salatatun la yadkhuluna jannah tiga golongan yang tidak masuk ke dalam surga ini termasuk nusus wa'idiyah nas-nas yang bersifat ancaman nas-nas yang bersifat ancaman. Bisa maknanya total, tidak masuk sama sekali, bisa juga tidak masuk awalian. Ini dibawakan nah, dua pengertian ini. Mereka mudminun al-khamar. Orang yang kecanduan khamar, mati dalam keadaan terus minum khamar, tidak berhenti, tidak tobat. Ini mudmin. Khamar, rokok, apalagi narkoba, Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat orang-orang seperti ini yang mati dalam keadaan dia tidak pernah berhenti minum khamr diberi minum dari eh, nahrul Nahrul Hutah ini nahar sungai yang keluar dari furuj mumisat min ahli nar. Perempuan-perempuan jahat ya dari kalangan yang PSK di dunianya tidak bertobat itu keluar dari farji mereka nahrul ghusah yang kullu ya, semua yang ada di dalam neraka itu berlindung pada Allah dari baunya saking busuknya nah nahrul ghusah nah itu buat orang-orang yang mudminul khamar ya buat orang yang pecandu khamar yang tidak tobat tambah lagi nanti dia kalaupun dia masuk surga dia tidak akan pernah minum setetes pun khamr jannah. Ya. La yusadda'u anha wa la yunzifun. Nah, itu khamr, khamr surga. Khamr surga. Tidak bikin pusing, tidak bikin mabuk. Waqati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahmi. Nah, memutuskan hubungan kekerabatan wa musaddiqun bisihir dan membenarkan sihir, mengakui sihir itu benar. Termasuk di dalamnya apa? An-Nujum. Kenapa di sini dimasukkan di sini musaddiqun bisihir dan beliau berdalil dengan hadis ini dalam bab fitanjim, karena dalam riwayat yang lalu sudah kita dapatkan man yaktabasa syu'batan minan nujum faqad yaktabasa syu'batan minas sihir zada mazada Jadi itu istilah beliau. Nah, dari sini kita tahu bahwa dimasukkannya tanjim ini adalah hal-hal yang menyalah, ya, menyelisihi. Wallahu a'lam Insya Insyaallah kita lanjutkan keterangannya pada pertemuan yang akan datang.